Solo. Saya ingin mengajak semua pada hari ini untuk mengkaji satu materi yang sangat urgent yaitu tentang salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Prinsip ahlus sunnah ini banyak ada salah satu prinsip khusus berkenaan dengan sahabat Nabi. Jadi di sini kita ingin mengkaji bersama tentang bagaimana sebetulnya pandangan aku sunnah wal jamaah berkenaan dengan sahabat Nabi. Bagaimana definisinya? Apa sikap yang harus kita ambil kepada kalau kita tidak memegang prinsip ini yang telah ditetapkan oleh para ulama kita sebagai salah satu prinsip penting di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena itu hari ini kita akan bicara tentang kaidah khusus tentang sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai prinsip aku sunnah wal jamaah. Nah kita mulai yang pertama tentang makna sahabat. Apa makna sahabat? Secara lugatan bahasa, urfan adat tradisi dan syar'an secara istilah syariat. Apa makna sahabat menurut bahasa? Apa makna sahabat menurut adat tradisi dan apa makna sahabat menurut istilah syariat? Makna sahabat secara bahasa dua kali sahabat itu bentuk jarak mufradnya adalah sahib ini mustaq min sohib jadi sahabat itu maksudnya pertemanan, perkawanan. Al asal an suhbah taknil munazama wal muqalata wal muasyara haqiqatan. Jadi dalam makna hakiki yang dimaksud sahabat itu adalah pertemanan. Di mana dalam pertemanan itu ada pergaulan, ada saling melayani satu sama lainnya, ada perkenalan, ada interaksi perkawanan dan pertemanan. Itu makna hakiki. Tapi dalam makna majazi ternyata kata sohbah itu boleh juga digunakan mana yulazim mana yuazim. Bisa juga digunakan untuk hubungan dua pihak yang sebetulnya tidak ada hubungan pertemanan dan perkawan. Bahkan ketutlak alal adu. Bahkan kadang-kadang kata sahib atau sahabat itu dalam bahasa Arab itu justru dimaksudkan untuk makna kebalikan. Dengan kata lain, kata sahabat dalam bahasa Arab maknanya secara hakikat adalah perkawanan atau pertemanan, tapi secara majasi kadang-kadang justru untuk menunjukkan permusuhan. Ini menarik. Buktinya mana? Saudara, buktinya kita lihat saja dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 22. Tatkala Allah berfirman tentang Nabi kepada orang-orang kafir, Allah menyatakan Fakala ta'ala wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian ini gila, tidak. Saya mau tanya, yang disebut sahabat di sini siapa? Nabi. Nabi ini bukan orang gila. Yang menariknya Allah katakan kepada orang kafir, Muhammad ini sahibukum. Sahabat kalian. Nah, padahal kita tahu ada orang kafir jadi sahabat Nabi. Tapi kenapa dalam ayat Al-Quran ini kok Nabi disebut sahabatnya orang kafir saudara? Ini makna kebalikan majas. Ini namanya mana majas. Saya kasih contoh begini. Kita lagi jalan teman kita dari Indonesia. Ya. Terus teman kita ketemu musuhnya kita tahu kita colek, cuma dentil. Suka begitu ya? Suka begitu ya? Maksud kita apa? Temannya apa musuhnya? Musuhnya. Itu kan bahasa dihalus ya? besar. Dicolek tuh, kemudian tuh. maksudnya musuh ente itu. Dia tahu itu musuh bebuyutan, dibilang teman. Ternyata bukan dalam bahasa Arab saja. Ternyata dalam bahasa Indonesia pun kadang-kadang kata teman ditujukan untuk makna musuh. Nah, ini yang dimaksud majas. Itu bahasa kiasan. Nah, bukan makna hakikat. Jadi kata sahabat secara bahasa Saudara, itu arti hakikatnya adalah teman atau kawan. Tapi secara kiasan, kadang-kadang maksudnya adalah musuh. Hmm. di sini jelas tidak? Jelas. itu makna bahasa. Makanya jangan kaget, saudara, jangan kaget dengan bahasa ini. Kita tahu kenapa Nabi ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin ingin membunuh Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar mengatakan ya Rasulullah dahli an arsa. Ya Rasulullah izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Siapa Abdullah bin Ubay? Ini yang yang menakutkan. Tapi apa kata Nabi ya Umar? Kalau kau bunuh dia, Nanti orang-orang akan mengatakan Inna Muhammad dan Yakdulu Ashab Bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya Dilarang oleh Nabi Karena ini opininya bisa berat Nanti orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa Abdullah ibn Ubay maka orang udah masuk Islam Abdullah ibn Ubay di mata orang awam termasuk sahabat Nabi nanti dianggap Nabi membunuh sahabat jadi jangan kaget kalau dalam hadis ini Nabi menyebut Abdullah ibn Ubay si biang munafikin sebagai sahabat dalam makna lubuk bahasa. Jadi jangan kaget juga kalau Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis sahih bahwa inna fi ashabi inna asyara munafiqan bahwa di tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Nah, dia ngomong sudah di tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Nah ini sahabat mana yang dimaksud? Sahabat dalam makna bahasa. Jangankan orang munafik, saudara, orang kafir saja, Abu Jahal, Abu Lahab, Allah nyatakan kepada mereka bahwa Muhammad sahabat mereka. Wa masahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian ini orang gila. Sahabat yang dimaksud di sini dalam makna bahasa. Sekali lagi kira-kira jelas tidak? Ini makna bahasa. Nah sekarang makna kurva sekarang ada tradisi dalam pergaulan. Siapa sih yang dimaksud sahabat? Ternyata dalam konteks bahasa Arab, kata sahabat itu tutlah alaman lain. Man yulazim wa yuqalib wa yu'asir duna ghairihi. Jadi kata sahabat itu secara urfan ada tradisi di tengah masyarakat hanya digunakan untuk makna perkawanan dan pertemanan, tidak digunakan untuk permusuhan. Karena itu sekali lagi saya ulangi, makna bahas makna sahabat segala bahasa digunakan untuk perkawanan dan permusuhan. Tapi makna sahabat segala adat tradisi masyarakat hanya digunakan untuk perkawanan tidak digunakan untuk permusuhan. Nah, sekarang yang kita ingin masuk adalah lalu bagaimana makna sahabat secara syar'an. Secara syar'an makna terminologi. Ini barusan kita bicara makna etimologi. Sekarang bagaimana makna daripada terminologinya? Nah, mari kita lihat Definisi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara syar'an. Nah, secara syar'an, saudara yang disepakati oleh jumhur ahli hadis, jumhur ulama muhaddisin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, sahabat itu ialah man ro'an Nabiya sallallahu sallallahu alaihi wasallam au sami'ahu au laqiyahu musliman wa mata alal islam sahabat itu ialah man ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja itu kalau disebut siapa saja mau perempuan mau laki mau dewasa mau anak-anak mau orang ningrat mau budak Mau kaya, mau miskin, mau orang dekat, mau orang jauh, siapapun yang lihat Nabi atau mendengar suara Nabi, dia nggak lihat Nabi. Mungkin karena matanya dibuka tapi dia bisa mendengarkan. aku atau bisa jadi dia nggak bisa lihat Nabi dan nggak dengar juga suara Nabi, tapi dia bertemu dengan Nabi. Sudah. Nah, jadi orang yang semacam ini muslimah dan dia masuk Islam. Dia lihat Nabi atau mendengar Nabi atau bertemu dengan Nabi dan dia memeluk agama Islam. Wa mata al Islam dan dia mati tetap beragama Islam. Maka itulah yang disebut sahabat Nabi. Tidak peduli derajatnya. Oh ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah. Ada yang takwanya luar biasa, ada juga yang suka berbuat kesalahan, sudah Tidak peduli tentang derajatnya. Siapa saja yang pernah lihat Nabi, atau pernah mendengar suara Nabi, atau pernah bertemu dengan Nabi, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sekejap, kalau dia masuk Islam, saat dia perjumpaannya dengan Nabi dan mati tetap dalam keadaan Islam, dia ya, itulah yang disebut sahabat. Ini definisi ahli hadis. Saya tekankan sekali lagi. Ini definisi ahli hadis. Lalu bagaimana dengan ahli usul? Saudara, ahli usul lebih ketat definisinya, saudara. Di antara ahli usul ada yang membuat syarat. Baru disebut sahabat Nabi. Jadi kata mereka nggak cukup. Sahabat Nabi cuma lihat, dengar, ketemu nggak cukup, saudara. Tapi harus ada sahabat. Nah di antara ahli usul menyarankan tulul mula sama mesti panjang perkawanannya dengan Nabi. Sekurang-kurangnya setahun dia duduk dengan Nabi, duduk dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, belajar kepada Nabi eh, setahun disebut sahabat. Itu menurut sebagian ahli usul. Sebagian lagi mengatakan, saudara, ya baru disebut sahabat kalau dia pernah ikut berperang bersama Nabi. Kalau dia belum pernah ikut perang bersama Nabi, dia nggak bisa disebut sahabat. Sebagian lagi mengatakan, oh jadi sahabat Nabi syaratnya dia harus ada meriwayatkan hadis dari Nabi. Walaupun cuma satu atau dua hadis. Kalau dia nggak pernah meriwayatkan hadis, dia bukan sahabat Nabi. Walaupun dia ketemu dia lihat lagi. Ada lagi ahli usul yang menambahkan syarat. Oh, kalau mau jadi sahabat Nabi, syaratnya dia sudah berusia dewasa ketika ketemu Nabi. Kalau masih anak-anak, dia belum untuk menjadi sahabat Nabi. Jadi kalau kita bicara tentang ahli usul, sudah ini macam-macam. Mereka ini banyak membuat syarat-syarat yaitu tentang siapa itu sahabat Nabi. Nah pertanyaannya, kenapa ahli usul begitu ketat syaratnya ketimbang ahli hadis? Jawabnya sesuai dengan medan ilmu yang mereka geluti. Ahli usul itu dia menggeluti ilmu tentang metodologi penggalian hukum. Sehingga setiap harinya dia bergelut dengan sumber hukum. Karena mereka bicara sumber hukum, saudara, maka sahabat yang mereka definisikan ini berkaitan dengan sumber hukum yang mereka bahas. Sehingga oleh karenanya mereka letakkan persyaratan-persyaratan yang ketat supaya yang bersangkutan layak untuk menjadi sumber hukum. Itu yang jadi persoalan. Sementara ulama ahli hadis Bahkan ilmu yang digeluti itu menyangkut periwayatan hadis sudah. Periwayatan yang namanya periwayatan, mau dari laki, mau dari perempuan, mau dari dewasa, mau dari anak kecil, nggak ada problem. Cuma soal periwayatan. Oleh karenanya definisi ulama hadis, saudara lebih gamblang, saudara lebih longgar, pegang definisi ulama usul. Jadi kalau ditanya kenapa terjadi perbedaan, kembali kepada medan ilmu pengetahuan yang digeluti oleh masing-masing pihak, sudah. Bahkan ada lagi kalangan madhab yang mensyaratkan baru disebut sahabat Nabi kalau sudah mengakui wilayah Ahlul Bait, kalau sudah mengakui kepemimpinan Ahlul Bait, kalau dia sudah mengakui bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya baru disebut sahabat. Tapi kalau dia tidak mengakui, maka dia belum boleh disebut sahabat. Nah, ini, ini namanya persyaratan. Ada lagi yang kasih syarat. Dia baru disebut sahabat kalau dari mulai masuk Islam sampai dia wafat husnus sirah secara hidupnya bagus, kelakuannya baik. Kalau terbukti dia melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, apalagi itu termasuk dosa besar, dia tidak bisa disebut sebagai sahabat. Nah, saudara, kita bisa lihat macam-macam pihak perusahaan untuk mendefinisikan sahabat, tapi aku sunnah tetap tidak bergeming bahwa sahabat adalah siapa saja yang melihat Nabi atau mendengarnya atau bertemu dengannya dalam keadaan muslim dan mati tetap sebagai seorang muslim tidak ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah mari kita bahas sedikit kita kaji kita diskusikan sudah Kenapa Ahlus Sunnah menolak syarat-syarat yang dibuat oleh para ahli usul atau dibuat oleh madhab lain, saudara? Satu, kalau salam jadi sahabat Nabi, harus pernah ikut perang bersama Nabi, maka berapa ribu perempuan-perempuan di zaman Nabi dan orang tua yang gak ikut perang? yang mereka masuk Islam bertemu dengan Nabi. Apa mereka gak bisa disebut sahabat Nabi? Nah, jadi bagi ahlu sunnah, syarat tersebut mengada-ngada. Itu bisa memikat puluhan ribu Sahabat Nabi yang terdiri dari orang tua dan anak-anak serta perempuan yang memang nggak diwajibkan jihad dan nggak ikut jihad, nggak ikut perang bersama Nabi. Padahal mereka tetap sahabat. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa sahabat Nabi itu harus ada riwayat hadis syuhada. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis karena meninggal lebih dulu dari Nabi sudah. Jadi kalau andai kata sahabat Nabi itu harus meriwayatkan hadis dari Nabi, maka yang jadi sahabat Nabi cuma sahabat yang hidup setelah wafatnya Nabi. Tapi sahabat yang meninggal dunia sebelum Nabi wafat semuanya gugur, bukan sahabat. Makanya bagi ahli sunnah wal jamaah saat ini mengada-ada ini bisa memecah banyak pihak yang semestinya jadi sahabat menjadi bukan sahabat sudah. Baik yang berikutnya lagi ada mensyaratkan oh kalau menjadi sahabat Nabi saudara maka dia harus sudah dewasa. Ini juga dibantah oleh ahli sunnah. Nabi punya banyak sahabat kecil. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Hussein Nabi punya sahabat kecil ada Sayyidina Abdullah ibnu Sayyidina Abbas apa mereka ini mau dibilang bukan sahabat karena kalau sahabat dikatakan hanya yang sudah dewasa berarti Abdullah bin Abbas, Hasan, Hussein dan anak-anak sahabat yang lainnya yang ditaknik oleh Nabi, yang dipeluk oleh Nabi, yang digendong oleh Nabi, mereka semua bukan sahabat. Makanya bagi harus sunnah syarat tersebut mengada-ada Ditolak, sudah. Kemudian ada lagi yang memberikan syarat. Oh, jadi sahabat Nabi itu harus tulur ulasa. Harus panjang pertemanannya dengan Nabi. Nah, ini juga muskil, sudah. Kalau nah, muskilnya kenapa? Bagaimana oh, dengan pengikut Nabi di Mekah yang baru masuk Islam sudah dibunuh oleh orang kafir? Belum sempat bertemu lama dengan Nabi. Belum sempat bergaul lama dengan Nabi sudah apa mereka mau dibilang bukan sahabat? Mereka udah mengorbankan harta benda raga untuk Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang baru bertemu Nabi sehari dua hari, terus ikut berjihad, terus perang di jalan Allah, kemudian gugur sebagai sakit? Saudara, apa mereka bukan sahabat? Ini yang tadi saya katakan lagi-lagi bagi aku sunnah syarat tersebut mengada-ada. Kemudian ada lagi yang mengatakan tadi bahwa syarat jadi sahabat Nabi harus husnus sirah. Sirahnya mesti bagus. Sudah syarat ini pada prinsipnya bagus. Syarat ini bagus. Cuma ada problem. Problemnya saudara, ini nanti menjadi celah, menjadi pintu mana akan ada orang-orang yang tidak suka kepada sahabat-sahabat tertentu untuk dikorek-korek kesalahannya, saudara. Sahabat kan bukan malaikat, sahabat kan bukan nabi, sahabat itu kan manusia biasa. Semua sahabat punya kekurangan, setiap sahabat ada punya kesalahan, kesalahan. Khawatirnya kalau saat ini dimasukkan, nanti ada orang-orang yang tidak suka dengan Korek-korek kesalahan untuk dibatalkan persahabatannya dengan Nabi. Nanti dia nggak suka dengan sahabat yang satu lagi, dia korek-korek itu kejelekannya untuk dibatalkan yaitu daripada persahabatannya dengan Nabi. Ini berbahaya. Yang satu dukung sahabat A nggak suka dengan sahabat B. Hmm. Yang satu dukung sahabat B nggak suka dengan sahabat A. Mereka yang nggak suka korek-korek kesalahan. Ini bisa menimbulkan suul adab. Ini bisa menimbulkan dan ini bisa menjadi pintu fitnah. Siapa yang jamin mereka tidak korek-korek kesalahan sahabat sudah? Faktanya sampai hari ini berapa banyak yang yang korek-korek kesalahan sahabat sudah? Makanya ulama-ulama aku sunnah saudara dari seribu tahun lalu lebih itu mereka udah pikirkan saudara ini mesti ditutup ini celah ini karena dibuka ini celah nanti ada pihak-pihak tertentu yang korek-korek kesalahan sahabat Nabi untuk membatalkan persahabatan yang bersangkutan dengan Nabi. Oleh karenanya, syarat ini juga ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah, khususnya dari kalangan ulama hadis. Kira-kira seperti di sini jelas tidak? Baik, kemudian ada madhab di luar ahli sunnah yang memberikan syarat. Baru disebut sahabat Nabi, kalau mengakui kekhilafahan Ali dan keluarganya dan keturunannya. Kalau tidak mengakui kekhilafahan Ali dan anak keturunannya, maka dia bukan sahabat. Ini lebih berbahaya lagi, saudara. Kenapa? Sebab kalau syarat ini diterima, orang diharuskan menerima bahwa setelah Nabi wafat yang berhak menjadi khalifah hanya Ali. Sahabat yang lain tidak berhak berarti saya tidak Abu Bakar, Umar, Utsman, berarti dianggap tidak mengakui kehilafahan Ali. Kalau mereka dianggap tidak mengakui khilafah Ali, berarti mereka semua bukan sahabat Nabi. Dan ini berbahaya. Nanti mereka jadi mati Abu Bakar Umar. Akhirnya Abu Bakar Umar perampas kehilafahan, perampas daripada kekuasaan. Nanti kalau kita tegur, eh saudara, kau jangan dihina, kau jangan dihina. Abu Bakar itu sahabat Nabi, kau nggak boleh kita sahabat. Apa mereka jawab? Kami gak hina sahabat Nabi. Nah itu kau kira Abu Bakar? Abu Bakar bukan sahabat. Itu mereka jawab sudah. Kami gak hina sahabat Nabi. Kami cinta sahabat Nabi. Kami hormati sahabat Nabi. Lalu kenapa kau kira Abu Bakar Umar? Abu Bakar Umar bukan sahabat. Lo kau bukan sahabat. Yang namanya sahabat mengakui wilayah Ali. Abu Bakar Umar nggak mengakui wilayah Ali. Berarti Abu Bakar Umar bukan sahabat. Hati-hati, saudara ulama-ulama kita sejak seribu tahun lebih. Dia udah hitung itu semua sudah. Jadi main-main untuk bicara definisi, saudara. Ini definisi ini penting. Kita sebelum belajar toharoh, saudara apa syaratnya, apa rukunnya, bicara definisi dulu. Sebelum kita belajar sholat, soal rukun dan syaratnya, bicara definisi dulu, saudara. Makanya sebelum kita bicara sahabat, saudara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka, wajib kita clearkan dulu di tingkat definisi sudah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi para ulama ahli sunnah sejak zaman yang begitu lama sudah bisa memperhitungkan untuk menutup semua celah yang bisa merendahkan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, sudah. Sekarang muncul pertanyaan. Kenapa definisi sahabat Nabi yang disepakati oleh jumhur ahli hadis ahli sunnah wal jamaah kok lebih populer lebih masyhur di seluruh dunia Islam sampai di tingkat anak-anaknya ketimbang definisi yang diuraikan oleh para ulama ahli usul. Kenapa? Kok ini yang populer? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan definisi ulama hadis tentang sahabat lebih masyhur, lebih populer, lebih dikenal oleh hampir seluruh umat Islam Saudara, di semua penjuru dunia ketimbang definisi yang diperkenalkan oleh para ulama ahli usul. Jawabnya, mari kita perhatikan keunggulan definisi tersebut, saudara. Keunggulan definisi ahli hadis tentang sahabat yang pertama. Definisi tersebut tersosialisasi lebih luas melalui kitab hadis. Maksudnya begini, saudara ada kitab usul, ada kitab hadis. Banyak ulama mengarang kitab usul, banyak ulama mengarang kitab hadis. Dari dua jenis buku ini, yang paling banyak dibaca oleh umat Islam adalah buku hadis. Sedangkan buku usul jarang dibaca oleh orang awam saudara. Yang membaca kitab usul hanya kalangan tertentu dari kalangan cendikiawan, intelektual, para kiai, para ulama, para guru, orang awam, buru-buru baca, lihat judulnya aja serem saudara. Nah, sebab ini memang ilmu menjerima, bukan ilmu mudah saudara jarang dibaca Quran. Sedangkan buku hadis ini kayak kacang goreng. Maksudnya kayak kacang goreng, umat di mana-mana banyak, saudara. Kenapa? Karena memang lihat dari judulnya akrab, saudara. Kemudian juga dibacanya mudah, dipahaminya juga mudah. Satu orang awam di mana-mana, mereka lebih sering baca kitab-kitab hadis ketimbang kitab-kitab usul. Begitu juga di majelis-majelis, di pesantren, di majelis taklim, di mana-mana tempat. Saudara, pengajian-pengajian umum yang dibuka untuk masyarakat awam itu umumnya yang dibaca kitab-kitab hadis saudara. Ada kitab Arba'in Nawawiyah, ada kitab Riyadus Shalihin, kadang-kadang dibaca kutubus sitna, sahih Bukhari, sahih Muslim dan lain sebagainya. Nah, karena ilmu hadis lebih banyak dikaji, ketimbang ilmu usul akhirnya definisi ulama hadis tentang sahabat lebih populer dibandingkan dengan definisi para ahli ulama usul kira-kira jelas tidak nah itu saya bertanya kalau begitu wajar gak definisi ahli hadis lebih terkenal wajar kenapa tersosialisasi sampai ke bawah sampai ke tingkat anak-anak sudah yang kedua yang kedua, definisi ini mudah dihafal. Nggak panjang-panjang, saudara. Siapa itu sahabat Nabi? Siapa saja yang pernah ketemu Nabi, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Titik. Anak kecil juga bisa hafal, saudara. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, anak kecil bisa hafal. Karena dia mudah dihafal, dia lebih terkenal. Beda dengan definisi para ulama ahli usul, menjelimet dikantumin semua syarat saudara. Nah, ini yang membuat definisi ahli hadis lebih terkenal daripada definisi ahli usul. Bukan itu saja. Yang ketiga, yang ketiga keunggulannya adalah definisi ini mudah dijadikan alat untuk mendeteksi pengenalan terhadap sahabat. Dengan definisi ini, Saudara, orang kenal sahabat itu gampang. Siapa itu sahabat? Oh, pokoknya yang pernah ketemu Nabi. Saudara, dia masuk Islam, dia meninggal dunia dalam keadaan Islam, dia sahabat. Enggak peduli. Mau dia itu perempuan, mau laki, mau besar, mau kecil, mau dewasa, mau anak-anak, mau orang kaya, mau orang miskin. Ini deteksinya gampang. Ini mendeteksi sejarahnya mudah, saudara. Mengenali sahabat enggak rumit, tapi kalau definisinya sahabat itu harus meriwayatkan hadis dari Nabi walaupun hanya satu. Ini resikonya kita mesti buka semua kitab hadis. Mana sahabat yang meriwayatkan hadis? Mana sahabat yang tidak meriwayatkan hadis? Kita mesti koreksi, kita mesti periksa. Ini pekerjaan pekerjaan yang mudah. Orang awam nggak bisa lakukan itu, sudah Hanya para ulama yang mampu melakukannya. Dan nggak semua ulama bisa melakukan itu, sudah Hanya ulama yang butin di dalam ilmu hadis saudara. Makanya saya katakan tadi saudara, kenapa definisi ini terkenal sampai di kalangan orang awam? Karena mudah untuk dijadikan pendeteksi mana sahabat dan mana bukan sahabat. Enggak ngejelimet untuk mengenali sahabat saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, ada tuh dalam kata lain yang keempat saudara, fleksibel dalam penerapan. Jadi takbit kaidah itu gampang. Siapa itu sahabat? Ya periksa aja. Dia pernah lihat Nabi nggak? Atau dia pernah dengar Nabi nggak? Dia ketemu Nabi nggak? Oh nggak pernah. Dia bukan sahabat. Selesai. Oh dia pernah ketemu? Ya sahabat. Oh dia pernah lihat? Ya sahabat. Oh dia pernah dengar? Ya sahabat. Oh dia nggak pernah lihat? Dia nggak pernah dengar. Karena matanya nggak lihat, telinganya tuli tidak mendengar. Tapi dia ketemu sama Nabi. Ya sahabat. Jadi mudah taktikul kaidah itu mudah, simpel, sudah. tidak yaitu ngejelimet di dalam penerapannya. Dan yang kelima yang nggak boleh kita lupa dari segi sumulinya yaitu komprehensif dalam cakupan. Maksudnya, sudah ada. andai kata sahabat Nabi itu hanya mereka yang pernah ikut perang dengan Nabi. Mungkin sahabat Nabi hanya ada seribu orang tidak lebih. Sementara puluhan ribu yang lainnya bukan sahabat Nabi. Andai kata yang namanya sahabat Nabi itu, saudara, hanya mereka yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Berapa puluh ribu sahabat yang meninggal dunia sebelum Nabi wafat yang tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi. Artinya apa saudara? Artinya banyak pihak yang sebetulnya menjadi sahabat Nabi gugur batal persahabatannya hanya gara-gara syarat di dalam definisi berbeda dengan definisi ahli hadis. Kalau definisinya siapa yang pernah lihat atau ketemu atau dengar Nabi masuk Islam nanti dalam keadaan Islam saudara maka cakupannya lebih luas yang meninggal sebelum wafat Nabi atau setelah wafat Nabi saudara mau ikut perang nggak ikut perang mau dia itu meriwayatkan hadis nggak ikut meriwayatkan hadis semuanya masuk sebagai sahabat Nabi dan lebih bahaya lagi kalau sahabat Nabi itu hanya yang mengakui Ali sebagai khalifah setelah Nabi kalau ini yang jadi ini yang jadi uh, definisi, maka saudara semua sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muhajirin dan Ansor yang mendukung mereka menjadi ulama, mereka semua batal persahabatannya sudah akibatnya nanti sahabat Nabi cuma 10 orang atau cuma 15 orang saudara berbahaya sekali tapi kalau ini saudara komprehensif dalam cakupan Luas deh, Semuanya sahabat Nabi, saudara. Yang pernah lihat Nabi, atau dengar Nabi, atau ketemu Nabi. Dia masuk Islam, dan dia dalam keadaan Islam. Siapapun dia, saudara. Siapapun dia, apakah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Muawiyah, saudara Amr ibn As, dan lain sebagainya. Semua termasuk dari kalangan sahabat Nabi. Walaupun derajat takwa mereka berbeda-beda kedekatan mereka dengan Nabi berbeda-beda, keutamaan mereka berbeda-beda, tapi tetap selama mereka memenuhi syarat pernah lihat Nabi atau dengar suara Nabi atau pernah bertemu Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi dan mati dalam keadaan Islam, maka mereka semua adalah sahabat. Sampai di sini jelas tidak baik, saudara. Yang keenam, yang keenam, saudara, kenapa definisi ini banyak digandrungi oleh ulama, digandrungi oleh para dai, digandrungi oleh para ustaz, digandrungi oleh umat Islam di mana-mana negeri, saudara. Bukan hanya karena mudah apa, bukan hanya karena mudah mengenali sahabat, bukan hanya karena fleksibel dalam penerapan, bukan hanya komprehensif dalam cakupan, tapi juga menjaga usnudon terhadap para sahabat Nabi. Jadi nggak perlu pakai ngorek-ngorek kesalahannya. Pokoknya kalau dia udah ketemu Nabi atau dengar suara Nabi atau lihat Nabi, dia masuk Islam, meninggal dunia dalam Islam, cukup dia sahabat. Nggak usah dikorek kesalahannya, nggak usah dikorek kebobrokannya, cukup. Jadi kita diajarkan dengan definisi ini untuk selalu dan selalu husnudon kepada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada yang protes, tapi ada kekurangan dari definisi ini. Apa kekurangannya? Definisi ini masih mencakup orang-orang munafik. Jadi kekurangan definisi ahli hadis yang diprotes oleh ahli usul Orang-orang munafik masuk. Orang-orang munafik masuk dalam definisi. Karena dalam definisi tidak ada khusus tidak ada perlakuan baik. Sementara kalau khusus itu dimasukkan, sudah ada yang dikhawatirkan para kakus sunnah bukan hanya si munafik yang dikeluarkan dari sahabat, tapi sahabat-sahabat baik yang tidak disukai oleh suatu kelompok kelompok tersebut akan cari-cari cara, cari-cari sebab untuk menutupnya munafik. Nah, ini jadi satu problem dilematis saudara. Nah, bagaimana menjawabnya saudara? Maka ahlu sunnah wal jamaah mengingatkan bahwa para sahabat Nabi memang bukan malaikat. Mereka bukan rasul, mereka tidak maksud. Mereka semua punya kesalahan. Dan ahlu sunnah tidak menolak. Memang di kalangan sahabat yang disebut sahabat sebagaimana ada dalam hadis Nabi di ashabi ibnu asyar munafik. di antara tengah-tengah sahabatku ada 12 munafik kita tidak ingkari itu hadis tapi jangan lupa untuk mendeteksi siapa munafik siapa bukan munafik ini bukan perkara mudah saudara sebab ini urusan taktik. orang munafik itu akhirnya Islam Orang munafik itu menunjukkan iman, tapi batinnya dia kufur terhadap Islam. Gak ada yang bisa mendeteksi kecuali Allah, saudara. Nah kalau cuma Allah yang mendeteksi itu, bagaimana bisa kita masukin dalam dalam definisi? Karena kalau kita masukkan dalam definisi, berarti kita sudah memasukkan sesuatu yang kita tidak bisa mendeteksinya, saudara. Itu urusan hati, urusan kalb, ada menarik. Sudah, seorang sahabat melihat ada sahabat lain dikasih tahu oleh Nabi siapa saja orang-orang munafik, sudah. Tapi Nabi kasih amanat sama dia. Kau jangan kasih tahu yang lain. Nabi kasih tahu dia si A, si B, si C. Ini munafik, tapi Nabi nggak umumin, sudah. Nabi nggak umumin di masyarakat. Tapi ada sahabat yang dikasih tahu. Nah, terus sahabat yang lain dia intip ke sahabat yang tahu. Jadi kalau di Madinah ada meninggal dunia, pokoknya dia hanya imam ikut sholat. Kalau sahabat yang tahu tadi ikut sholat. Kalau dia ikut sholat, baru ikut sholat. Berarti bukan munafik. Tapi kalau yang barusan gak ikut sholat, dia gak mau ikut sholat sudah. Nah, berarti ini jangan-jangan munafik yang dikabarkan Nabi sudah. Artinya apa? Untuk mendeteksi seseorang itu munafik atau bukan munafik, yang tahu hanya Allah dan Rasul. Kita ini hanya bisa tahu dari indikasi, dari ciri-ciri, dari tanda-tanda, saudara. Ya, kita bisa lihat bagaimana tanda-tanda munafik. Tapi hati-hati. Kadang-kadang di antara kita ini punya parameter yang berbeda, eh, punya niatan yang berbeda. Kita pengen keluar munafik jangan jadi sahabat Nabi. Eh tahu-tahu yang benci sama saya dengan Abu Bakar, dia bilang Abu Bakar bukan sahabat. Kenapa? Munafik. Sayyidina Umar bukan sahabat. Kenapa? Munafik. Begitu gampangnya nanti mereka memberikan label munafik kepada sahabat yang tidak disukainya, saudara. Dan ini bagi ahli sunnah berbahaya. Kira-kira sampai di sini jelas tidak baik. Ada lagi jawaban yang berikut dari ahli sunnah. Yang Nabi kasih kabar kan 12 munafik. Sahabat Nabi ini ada 100 ribu lebih. Yang munafik 12 orang. Saya mau tanya, 12 orang dari 100 ribu lebih banyak apa sedikit? Banyak apa jarang? Banyak apa segelintir? Nah, sudahlah di tengah-tengah yaitu kaidah ada kaidah yang berbunyi an-nadir kal Jarang itu sama dengan tidak tidak. Jarang itu dianggap tidak ada, sudah. Kan yang munafik sekedar 12 orang anggap gak ada, sudah. Lagi pula kita nggak tahu siapa 12 orang tadi, saudara. Abaikan saja sehingga adanya segelintir oknum tanda kutip yang disebut sahabat tanda kutip yang dianggap munafik saudara sama sekali tidak menggugurkan definisi yang telah ditetapkan oleh ulama ahli hadis kenapa saudara karena jalannya yang munafik tersebut di tengah-tengah kalangan para sahabat Nabi. Itu jawaban yang kedua, saudara. Jawaban yang ketiga, saudara. Tadi sudah kita sebutkan, saudara. Ya, orang munafik sekalipun kalau dia ketemu Nabi, dia masuk Islam di depan Nabi, dohirnya meninggalnya secara Islam, secara dohir. Saudara, biasa. Makanya Nabi mengatakan pada saat Sayyidina Umar minta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay Kata Nabi, nanti orang akan mengatakan aku membunuh sahabatku ya Umar. Jadi secara bahasa tetap mereka itu adalah sahabat Nabi. Tapi tentu secara istilah tidak sekali-kali yang munafik, saudara layak untuk dimasukkan dalam kategori sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Nah. jadi itu alasan aku sunnah sebetulnya itu syarat bagus. Sahabat Nabi adalah yang pernah yang Nabi atau dengan Nabi atau bertemu Nabi masuk Islam, mati dalam keadaan Islam dan dia tidak munafik. Sebetulnya kalau ditambah tidak munafik, bagus, sudah Cuma bahayanya, itu tadi yang kita katakan itu Bahayanya nanti ada satu pihak nafsukan satu sahabat dimasuki Nah, dia munafik, jadi bukan sahabat. Ini yang dikunci oleh Ahlus Sunnah, sudah. Tutup jadi madaratnya lebih besar daripada manfaat kalau syarat tersebut dicantumkan. Tapi para ulama sudah sepaham, sudah tentu orang munafik pada prinsipnya tidak layak untuk dijadikan sahabat. Nah, baik, sampai di sini saya tanya sekali lagi semua jelas, paham? Nah, jadi sekali lagi, menurut ahli sunnah sahabat Nabi ialah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam au sami'ahu au laqiyahu musliman wa mata alal Islam. Nah, sementara ahli usul meletakkan aneka ragam syarat, tapi semua syarat tersebut ditolak oleh ulama ahli hadis. Dan alhamdulillah definisi ahli hadis sampai hari ini itu yang paling populer, itu yang paling masyhur, bahkan hampir-hampir sudah menjadi kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah alhamdulillah nah itulah bagian daripada keunggulan definisi ahli hadis setelah kita bicara definisi baru kita masuk ke inti pelajaran kita tentang kaidah sahabat ini judul pelajaran kita. Ada lima kaidah khusus tentang sahabat Nabi. Yang catat, jangan lupa untuk dicatat pelajaran ini. Jangan sampai tidak dicatat karena pelajaran ini sangat penting, saudara. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama Kaidah tentang sahabat berbunyi karamatus sahabat sabitatun bidalilin qat'iyyin. Artinya kemuliaan sahabat itu ditetapkan dengan dalil qat'i. Artinya dalil qat'i dalil yang pasti benar, mutlak benar, mustahil salah karena sangat prinsip dan mendasar. Tidak boleh ditolak atau dilanggar oleh siapapun yang mengaku beriman Islam. Nah, kenapa disebutkan kemuliaan sahabat itu ditetapkan dengan dalil qat'i? Kita bisa lihat sudah dalam surat At-Taubah ayat 100 sudah Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqala ta'ala As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sadaqallahul azim. Luar biasa sudah Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an Sudah ayat ini khawatir karena ayat Al-Quran sehingga bersifat qot'i. Dan ayat ini qot'iyatul dilarah. Kenapa qot'iyatul dilarah? Karena semua ulama ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini menyebutkan tentang bagaimana Allah ridho kepada muhajirin dan ansor serta mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor. Allah yang menyebutkan As-sabiquna awwalun. Generasi pertama dulu dari kalangan muslimin. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Waladzina tabauhu ihsan. Dan mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. ihsan. Dengan ihsan. Dengan kebaikan. Apa Allah nyatakan? Radiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka waradu'an dan mereka juga ridho kepada Allah. Subhanallah. Saya mau tanya, ini firman siapa? Allah. Jawab yang keempat, ini firman siapa? Allah. Firman Allah ini saudara mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Baik, saya mau tanya, yang Allah ridho dalam ayat ini siapa? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin Ansor itu sahabat Nabi, saudara. Allah katakan Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Allah tidak berikan pengecualian, saudara. Semua muhajirin, semua ansor, Allah ridho kepada mereka. Itu kalau sudah dikatakan ridho, saudara, berarti Allah berjamin kesalahan-kesalahan mereka, saudara. Yang besar, yang kecil, yang pernah mereka lakukan. Allah maafkan. Allah limpahkan rahmat dan makfirahnya. Andai kata dari kalangan mereka, saudara dari kalangan muhajirin dan ansor, saudara ada orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang berjalan akhlak, orang-orang yang saudara merusak agama, tidak nantinya Allah memberikan pernyataan Allah ridho kepada mereka, saudara. karena itu aku sunnah wal jamaah sepakat. Jika ada orang mengatakan muhajirin dan ansor itu saudara pendosa besar, Muhajirin dan Ansor itu brengsek. Muhajirin dan Ansor itu saudara orang-orang yang bejat akhlak. Maka orang tersebut sepakat ahlus sunnah wal jamaah murtad kafir keluar dari Islam. Gak ada perbedaan sudah. Hati-hati. Siapa yang menggeneralisir semua sahabat jelek, semua sahabat brengsek, semua sahabat nggak beres, semua sahabat itu orang-orang yang tidak bisa menjawabkan orang tersebut tak keluar dari Islam. Kafir. Jadi jangan main-main soal sahabat saudara. Ini prinsip pertama dari nafsu sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak? Terus muncul pertanyaan. Lalu bagaimana kalau ada kelompok yang dia tidak menghina semua sahabat, tapi dia menghina beberapa kriteria sahabat, satu dua sahabat yang dia hina yang dia lecehkan, saudara. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan orang tersebut fasik wal mudik Orang tersebut fasik, sesat dan menyesatkan, tapi tidak boleh kita keluarkan dari wilayah Islam. Dengan kata lain, jangan dikafirkan. Ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, saudara, prinsip ahlus sunnah wal jamaah, barang siapa yang menggeneralisir, menghina semua sahabat, orang tersebut murtad kafir keluar dari Islam. Tapi barang siapa yang mengkritisi beberapa oknum sahabat dengan dalil saudara yang menurut dia itu dalil benar saudara, maka orang tersebut dalam ahlus sunnah wal jamaah perlu diluruskan, perlu disadarkan, diinsafkan, jangan dikafirkan. Nah ini yang perlu kita ketahui saudara. Nah baik. Selanjutnya kaidah yang kedua. Karena kemuliaan sahabat ditetapkan dengan dalil qat'i Ahlu sunnah juga sepakat. Wujud hubbis sahabat wa hurmatu sabihim Wajib mencintai sahabat dan harus mencerca mereka. Ini ini ahlu sunnah sepakat, nggak ada ahlu sunnah berbeda dalam soal ini sudah. Wajib mencintai sahabat Mau oh, sahabat besar, sahabat kecil, sahabat yang derajatnya tinggi, yang derajatnya rendah, wajib untuk mencintai sahabat dan haram untuk membenci mereka, saudara. Ini prinsip kedua aku sunnah wal warga. Maka itu Nabi pernah berkata, saudara, dalam satu hadisnya di mana beliau nyatakan lantas suku ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencerca seorang pun dari sahabatku. Fakinna ahadakum. Sesungguhnya seseorang di antara kalian, siapapun di antara anda semua, lau anfaqa mithla uhudin dahabah. Jika engkau berinfak bersedekah emas sebesar gunung Uhud, anda yang bukan sahabat sedekah emas sebesar gunung Uhud. Apa kata Nabi? Ma'adraka mudda ahadihim wala sifa. Maka sedekah Anda tadi tetap nggak bisa mengimbangi sedekahnya para sahabat walaupun hanya segenggam makanan pokok sudah, Segenggam gandum, getok emas sebelum Uhud, mereka sedekah segenggam gandum, nggak bisa kita tandingi. Wala nasifa, bahkan setengah genggam pun nggak bisa kita tandingi sudah. Kenapa? Sebab perjuangan sahabat dulu di masa-masa awal Islam mereka mengorbankan harta benda mereka, jiwa raga mereka. Mereka korbankan seluruh hidup mereka hanya untuk Allah dan Rasulnya sudah. Jadi jangan kaget kalau dosa mereka dimaafkan oleh Allah, kesalahan mereka dimaklumi oleh Allah. Sudah, dosa mereka luar biasa buat nabinya, Terus kita yang baru datang sekarang, yang amal kita nggak bisa tandingi mereka, terus mau korek-korek kesalahan mereka, hmm. terus mau korek-korek kejelekan mereka, terus mau korek-korek itu daripada kekurangan mereka. Hmm. Allah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, jangan coba-coba korek kesalahan mereka yang Allah sudah tutup mereka punya kesalahan. Allah sudah maafkan mereka punya kesalahan. Allah sudah jamin mereka dapat ridhonya kalau Allah sudah jamin, Allah kasih ridho kepada mereka, kita mau korek-korek kesalahan mereka, saudara. Apa kita mau protes ridho Allah? Apa kita mau protes putusan Allah? Apa kita mau protes ketetapan Allah? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, sahabat ada yang berbuat salah. Betul. Sahabat ada yang berbuat dosa. Betul. Betul, sudah. Mereka bukan malaikat. Mereka bukan nabi. Mereka tidak masuk Ya, sahabat bertingkat-tingkat. Oh, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, saudara. Tapi ingat, sejelek-jeleknya sahabat, saudara, lemah dan iman sahabat, tetap mereka lebih utama daripada umat yang datang sesudah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi prinsip aku sudah tegas terus soal sahabat. Nggak ada kompromi, saudara. Hati-hati, hati-hati soal sahabat ini jangan sampai iman kita gugur atau batal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung yang ketiga sudah. Yang ketiga ini yang paling menarik dalam ilmu hadis sudah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah khususnya ulama ahli hadis sepakat bahwa tidak ada sahabat yang tidak hadir. Pertanyaannya, mal murabbil adalah apa yang dimaksud dengan hadir? Jangan salah paham. Yang dimaksud hadir bukan berarti mereka maksud, bukan saudara. Itu salah paham. Kalau ada yang bilang ya harus sunnah memaksudkan sahabat, itu fitnah, saudara. Yang dimaksud adil, saudara, sama dengan adil syarat menjadi wali dan saksi nikah. Wali nikah itu harus adil. Saksi nikah itu syaratnya harus adil. Apa maksud adil, saudara? Maksudnya dia tidak berbuat dosa secara terbuka di hadapan orang lain jadi kalau dia punya dosa diumpet-umpetin saudara. Enggak ada terang-terangan bikin dosa kemana-mana. Itu yang dimaksud adil. Ah, kalau wali nikah, dia tidak hendak minuman keras, dia tidak berjudi, dia tidak bersina, dia tidak meninggalkan sholat saudara. Di mata kita, dia sholat, dia puasa, dia tidak judi cukup, dia adil. Boleh jadi wali nikah saudara. Begitu juga yang jadi saksi, syaratnya adil. Apa syaratnya adil sebagai saksi dalam pernikahan saudara? Itu tadi di mata kita, saudara dia tidak judi, dia tidak bersina, saudara dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak meninggalkan minuman keras. Enggak, di mata kita yang kita lihat dia orang baik itu disebut adil. Kira-kira jelas tidak? Jadi adil itu bukan berarti dimaksud, bukan berarti nggak ada dosa, Nah kalau syarat wali nikah nggak ada dosa, siapa bisa jadi wali nikah? Di antaranya, kalau syarat saksi itu nggak ada dosa, tadi siapa yang boleh jadi saksi nikah sudah? Jadi maksudnya hadir, nah, ya tidak terang-terangan berbuat mak maksiat. Kalau dia berbuat maksiat urusan dia sama Allah. Yang orang lain nggak tahu diumpetin maksiatnya saudara. Malu dia kalau orang lain tahu saudara. Cukup itu disebut adil. Artinya yang saya ingin garis bawahi adil sudah tidak boleh. Adil tidak terang-terangan berbuat maksiat. Nah sekarang kita kembali ke kaidah sahabat. Lalu kalau untuk sahabat apa yang dimaksud adil saudara? As-sahabah kulluhum Semua sahabat adalah adil. Yang dimaksud adil di sini bahwa semua sahabat Nabi tanpa terkecuali dari derajat yang paling tinggi sampai derajat yang paling rendah tidak ada satu pun yang berbohong atas nama Nabi catat ini nggak ada sahabat yang berbohong atas nama Nabi nggak ada walaupun mereka dan mereka terkadang ada perselisihan ada pertikaian walaupun di antara sahabat terkadang ada melakukan kesalahan melakukan satu kemungkaran saudara, tapi urusan berbohong atas nama Nabi memasukkan hadis tidak pernah terjadi di dalam diri seorang sahabat yang mana pun Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan sahabat berbohong, hadu ala mungkin kuntum sadiqin. Tunjukkan dong bohongnya yang mana? Huwa dia ngomong begini, Abu Hurairah berbohong itu. Bohongnya di mana? Apa dia bilang? Sudah Abu Hurairah itu sudah ngarang-ngarang hadis soal lalat dia bilang. Jadi kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, kita wakal coba bikinan ahadikum. Kalau ada lalat, jatuh di salah satu bejana minuman kalian Kata Nabi apa? Masuk masukin tuh anak, celupin ke Kenapa? Pakai Nabi, ya nggak Uang ahon jawab karena ada nabi saudara di salah satu sayapnya ada racun di sayap yang lainnya ada penawarnya saudara itu riwayat dari Abu Hurairah jadi mereka bilang ini bohong Kenapa bohong? Satu, kata mereka, faktanya laut itu kan binatang kotor. Mainnya di kotoran, di sampah, di bangke. Nah, terus jatuh ke air kita, itu bawa kuman, itu bawa bakteri. Dari mana dia bawa obat? Yang kedua, kita lihat, lalu kenapa Abu Hurairah harus membohong? Kata mereka, sebab Abu Hurairah itu miskin. Makannya dari belas kasih orang tinggalnya di sofa dekat masjid Nabi eh, ada sisa-sisa makanan dari Nabi dia yang makan ada sisa-sisa makanan dari sahabat dia yang makan ini ya, Abu Hurairah dia orang miskin karena orang miskin makan dari sisa makanan orang makanannya sering kotor banyak laler nah karena banyak laler orang protes kenapa kamu makan banyak laler ya karena itu hadis ini ada yang bicara begini sudah larang kita ada kitabnya seolah-olah ilmiah, saudara. Dia hina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia katakan Abu Hurairah berdusta. Baik saudara, mari kita lihat. Hinaan ini datang dari mereka-mereka yang benci kepada sahabat Nabi. Datang dari mereka-mereka yang benci kepada Abu Hurairah. Saudara, sekarang mari kita lihat saudara, apa betul Abu Hurairah membohong? Mari kita buktikan. Di tahun 1980-an sudah satu tim ahli dibentuk melakukan penelitian di King Abdul Aziz University Saudi Arabia bekerja sama dengan pusat penelitian di salah satu universitas di Jerman sudah. Mereka mengumpulkan ribuan laler, bukan satu dua sudah, dari aneka jenis laler. Kemudian mereka buat satu air yang sudah sangat steril dalam satu tabung tidak ada bakteri, tidak ada kuman, saudara. Kemudian lalat tersebut satu persatu mereka puji saudara. Satu mereka celupkan yaitu sayapnya. Setelah itu mereka lihat lagi dalam mikroskop bagaimana itu daripada airnya saudara. Jadi begitu mereka lihat air tersebut yang tadinya netral, yang tadinya bersih, yang tadinya tidak ada kuman, begitu dicelupkan satu sayap lalat langsung kuman sudah ada bakteri. Setelah itu saudara mereka jelaskan lagi satu sayap yang lainnya, dari Ternyata dalam beberapa saat seluruh bakteri yang ada di air tadi terbunuh sudah. Subhanallah. Subhanallah. Nabi menyampaikannya 14 abad yang lalu. Saudara, umat manusia baru membuktikannya di tahun 80-an, saudara. Di tahun 1980, baru 35 tahun yang lalu. Saudara, Pertanyaannya, kenapa baru 30 tahun yang lalu ini semua terbukti? Karena di tahun-tahun belakangan ini serangan kepada Abu Hurairah makin dahsyat, penghinaan kepada hadis Nabi makin dahsyat. Sebetulnya kalau hadis tersebut dikatakan palsu, bohong, berarti bukan Abu Hurairah yang dihina sudah, Yang dihina adalah Nabi Muhammad Enggak sampai di situ. Ini yang diuji bukan satu dua orang sudah. Bukan satu dua jenis, beberapa jenis nahar dikumpulkan saudara. Bahkan ini ada lagi tambahan menarik saudara. Kenapa Nabi suruh tenggelamkan saudara? Tenggelamin saudara. Kenapa? Ternyata penawar bagi racun saya yang satu tadi, saudara, itu bukan hanya ada di saya. Lalu itu kalau dikejutkan saudara, dia akan buat cairan dari tangkapnya saudara pergi seperti tahun yang ngantuk sudah. Dia merasa dirinya berbahaya sangat eh, apa namanya posisi di berbahaya, itu dia keluarkan racun dari ujung buntutnya sudah. Begitu juga lalu kalau dia dikejutkan sudah, dia belum itu cairan. Ternyata cairan yang ada di bawah sudah di dalam tubuh lalur tadi mampu membunuh aneka ragam bakteri dan kuman yang ada dalam air. Subhanallah. Pantes. Nabi suruh tenggelam yang tenggelamnya dia kaget saudara. Dia keluarin itu cairannya saudara. Subhanallah. Nabi kita bukan dokter. Nabi kita kan punya laboratorium saudara. Tapi itu Nabi kita kaget. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu Tidak akan Nabi berucap kata dari awal nafsunya, melainkan daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Ternyata akhirnya sekarang semua para ahli sepakat bahwa hadis Nabi itu benar, bahwa yang dikatakan Nabi itu benar. Nah, sekarang kita mau tanya kepada mereka-mereka yang menghina Abu Hurairah, kamu katakan apa lagi? Apa yang disebutkan masih berlaku setelah dibuktikan ditemukan secara ilmiah, secara kedokteran, secara medis ternyata hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah benar persis sesuai dengan fakta ilmiah yang ada. Artinya bukan Abu Hurairah yang berdusta, kau yang berdusta, kau yang menipu, kau yang berbohong, kau yang menghina sahabat Nabi Muhammad. Kira-kira jelas tidak? kalau memang ada sahabat Nabi yang bohong, itu ketika mana bohong. Ayo sama aja jadi kami harus sunnah berjamaah sudah punya segudang jawaban untuk pertanyaanmu, untuk semua tuduhanmu yang menyangkut Abu Hurairah maupun sahabat yang lain. Lu ada lagi yang ngomong iya tapi tapi Abu Hurairah kan masuk Islamnya belakangan. Kok hadisnya lebih banyak? daripada hadis Abu Bakar Siddiq, hadis Sayyidina Ali, hadis Siti Aisyah. Kok Abu Hurairah lebih banyak hadisnya? Saudara, banyak dikirnya hadis yang disampaikan Abu Hurairah secara ilmiah itu bukan indikasi kebohongan. Jangan orang banyak meriwayatkan langsung dituduh bohong. Itu tidak ilmiah, itu terlalu emosional, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih hadis Abu Hurairah dengan hadis Sayyidina Ali lebih banyak hadis Abu Hurairah? Jangan langsung Anda menganggap itu penghinaan buat Sayyidina Ali. Sudah, itu tidak ilmiah. Nah, kalau banyak ilmiah, yuk mari kita lihat saudara. Kenapa Abu Hurairah hadisnya lebih banyak daripada Sayyidina Ali, saudara? Padahal Sayyidina Ali lebih banyak bergaul dengan Nabi. Tentu secara logika mestinya riwayat Sayyidina Ali lebih banyak daripada riwayat Abu Hurairah. Tapi ingat, periwayatan hadis itu tidak ditentukan dalam kita dekat amin Nabi, lama amin Nabi. Tapi ditentukan seberapa banyak kita sampaikan ke bawah saudara. Jangan lupa, ketika Nabi wafat, Sayyidina Ali sibuk 6 bulan mengurus istri di rumah. Ketika Nabi wafat, enam bulan Sayyidina Ali merawat Sayyidatuna Fatimah Zahra yang sakit. Abu Hurairah ada di luar menyebarluaskan hadis Nabi. Sayyidina Ali sibuk mengurus daripada istrinya yang sedang sakit. Dari sini saja kelihatan berarti yang satu punya peluang besar untuk menyampaikan hadis, menyebarkan hadis. Yang satu saudara ada utur untuk tidak menyampaikan dalam masa tersebut. Gak sampai di situ ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau dirongrong saudara. Banyak pemberontakan di mana-mana, banyak peperangan di mana-mana. Beliau sibuk sebagai seorang khalifah, sebagai seorang penanggung jawab, sebagai seorang pemberani, beliau pimpin pasukan saudara. Beliau angkat pedang, beliau terjun ke medan tempur, bertarung Sedangkan Abu Hurairah bukan khalifah, bukan paling perang. Abu Hurairah itu masyarakat biasa. Jalan dari satu tempat ke tempat lainnya, menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain. Pantas saja kalau riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada Sayyidina Ali. Allah. Abu Hurairah umurnya lebih panjang Meninggalnya lebih lama Saudara Sehingga begitu banyak sahabat meninggal Abu Hurairah masih ada Sehingga orang-orang datang ke Abu Hurairah Minta hadis yang pernah didengar dari Nabi Saudara Ya wajar Kalau Abu Hurairah hadisnya lebih banyak daripada saya Sayyidina Ali Berbeda Kira-kira jelas tidak? Ah. Saya mau tanya, itu jawaban ilmiah tidak? Ya. Jangan pakai emosi, saudara. Hmm. Jangan. Pantas saja ya boleh banyak. Ada lagi satu, saudara. Nah ini yang problem, saudara. Ahlul bed itu dihormati umat. Kedudukannya tinggi di tengah umat, sudah, Saking tingginya dimuliakan dicintai akhirnya banyak pihak tidak bertanggung jawab sering mencatut nama mereka sudah. saya mau tanya biasanya yang namanya dicatut yang ngetop tapi yang nggak ngetop jujur biasanya yang dicatut namanya nggak ngetop tapi yang ngetop yang rendah tapi yang tinggi iya. saya tidak ini kedudukannya sangat tinggi sangat mulia sudah semua aktor nama mereka dicatut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat hadis-hadis palsu, saudara. Mereka katakan saya dengar dari ahli bait, fulan bin fulan dari ayahnya, dari ayahnya, dari nabi. Ternyata sekolah ini berdusta, saudara. Ribuan hadis palsu lahir mengatasnamakan ahlul bait, sementara ahlul bait abria tidak terlibat bersih Nah, sementara yang catut nama Abu Hurairah dikit saudara. Selamat hadis-hadis Abu Hurairah. Kenapa selamat? Karena yang catut nggak pakai namanya. Kan kesian Abu Hurairah di sini saudara. Nah, makanya saudara kalau kita sudah tahu begitu, pantas ada satu orang yang meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali. Sudah dari pulang pulang pulang dari Sayyidina Ali. Hadisnya banyak. Katakan dia dapat seribu hadis tapi ketawa satu hadis dia bohong itu seribu-seribunya nggak diterima saudara satu aja ketahuan dia bohong dia nahan-nahan hadis saya tidak hari nggak pernah ngomong begitu nabi nggak pernah ngomong begitu dia kalah ketahuan ada saksi terbukti semua hadis riwayatnya ditolak nah ini yang terjadi kepada para pecinta Abdul Bed saudara kesian Abdul Bed saudara ini cinta umat saudara ada yang positif ada yang negatif nah kalau sampai saking yang ngarang-ngarang hadis kan negatif dia nama Abdul berbeda berdebat sama orang begitu kalah nggak punya hadis dia kalah hadis saudara hanya untuk membantah daripada lawannya inna lillahi kira-kira jelas tidak ini sengaja saya berikan contoh tentang Abu Hurairah Saudara, jangan sembarangan kita mencerca para sahabat Nabi. Kalau kritik hadis boleh, tapi mencela sahabat nggak boleh, saudara. Kritik hadis enggak, tapi jangan pernah terpecah sahabat. Jadi kalau ada suatu hadis palsu dari Sayyidina Ali atau dari Abu Hurairah, itu bukan Sayyidina Ali atau Abu Hurairah yang karang bukan. Yang karang itu perhatikan datang setelahnya, saudara. Mereka memasukkan hadis atas nama Sayyidina Ali, atas nama Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang larang hadis palsu. Bukan Sayyidina Ali yang larang hadis palsu. Nah ini yang perlu kita camkan. Alhamdulillah tidak ada sahabat Nabi di dalam periwayatan hadis yang berdusta atas nama Nabi. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang selama ini dikenal sebagai pendukung Ali yang ikut Sayyidina Ali perang melawan Muawiyah sudah setelah saya Sayyidina Ali wafat, saya Sayyidina Hasan Tanazur Muawiyah jadi pemimpin, kemudian saya Sayyidina Hasan juga wafat. Muawiyah sering berkunjung ke Madinah dan menjadi khatib imam Jumat, saudara. Di situ hadir banyak sahabat, termasuk Abdullah bin Abbas. Apa kata mereka? Walaupun mereka tidak suka dengan Muawiyah, mereka selama ini bermusuhan dengan Muawiyah. Tapi ada menarik Abdullah bin Abbas mengatakan, Inna Muawiyah la yuttaham fi riwayatul hadis bahwa Muawiyah tidak tertuduh dalam periwayatan hadis. Subhanallah. Ini pernyataan dari orang yang selama ini memusuhi Muawiyah, berseberangan dengan Muawiyah. Abdullah bin Abbas itu pembela Ali, pecinta Ali, ikut angkat senjata perang lawan Muawiyah saudara. Tapi dalam periwayatan hadis beliau yang sampaikan inna Muawiyah la lanjut di riwayat hadis. Muawiyah tidak tertuduh tidak tercela di dalam periwayatan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Muawiyah berkhutbah, coba-coba ngarang-ngarang hadis, coba-coba berbohong hadis dari Nabi, di situ masih banyak sahabat sudah akan diprotes kami-kami ya, sudah. Tapi para sahabat mengatakan Muawiyah tidak tercela dalam periwayatan hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah dari Nabi adalah man arad, man arada Allah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka niscaya Allah akan berikan pemahaman agama untuknya. Ini hadis riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi kita dapat dengar tentang apa yang terjadi di antara sahabat yang jelas ingat bahwa sahabat udul dalam periwayatan hadis. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang keempat. As-sahaba mujtahidun ma'jurun bis-shawabi wal Sahabat itu adalah mustahil berhak ikhtihad dan dalam ijtihadnya makjurun. Mereka mendapatkan ganjaran baik mereka itu sholat betul atau khata atau mereka itu salah. Lalu ini dalilnya apa? Ada hadis mengatakan begini, kita ada hakim fa asaba falahu ajra wa idza akhtalat falahu Ajrun wahid. Lalu seorang hakim berikhtihad, ikhtihadnya benar, dapat dua pahala. Kalau ikhtihadnya salah, dapat satu pahala. Ini Nabi mengatakan hakim, artinya orang yang berhak ikhtihad, siapapun dia. Termasuk di zaman sekarang sudah kalau ada ulama, ada fukoha berikhtihad, tapi ikhtihadnya bukan pakai hawa nafsu. Nah, ikhtihadnya bukan ikhtihad bayaran, sudah Jadi ikhtihad dalam iman dan ilmu. Begitu dia ikhtihad, benar ikhtihadnya dapat dua pahala, Kalau salah ikhtiarnya dapat satu pahala. Nah, pertanyaannya, kalau dalam zaman sekarang saja berhati ijtihad. Dan kalau ikhtiarnya benar dapat dua pahala, kalau ikhtiarnya salah dapat satu pahala. Lalu itu gimana dengan sahabat Nabi? Kira-kira berhati ikhtiar? membabil aula lebih utama saudara. Ulama yang di zaman sekarang aja nih, di zaman sekarang kalau mereka ikhtiar asal dalam iman dan ilmu saudara salah dapat pahala satu benar dapat pahala dua kalau ulama sekarang saja tetap ada ijtihadnya bagaimana sahabat Nabi yang Allah nyatakan dalam Al-Quran kuntum khairu ummatin rijat linnas Allah mengatakan kepada para sahabat kuntum khairu ummatin eh Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu di antara sahabat ada pertikaian, bahkan ada peperangan, bahkan ada pertumpahan darah. sudah jangan dan kita jangan ikut campur. Kita jangan usil, sudah, Jangan. Kita jangan menceritakan soal itu kecuali darurat kalau ada kepentingan, sudah. Kalau tidak darurat, tidak ada kepentingan, jangan sekali-kali kita memperguntingkan membicarakan tentang pertikaian yang ada di antara sahabat. Cukup berpegang kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala tilka ummatul qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahu al-azim. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 134, apa kata Allah tilka ummatul qad khalat mereka itu umat yang sudah berlalu, sudah kembali kepada Allah. Laha makasabat walakum makasabtum. Bagi mereka ganjaran dari apa yang mereka telah kerjakan. Bagi kalian akan dapat ganjaran sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Dan ingat kata Allah, walakus tus'alun. Kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun tentang apa yang mereka lakukan. Enggak. Kita besok tidak ditanya oleh Allah. Vida ada hal-hal yang jangan dipublikasi untuk orang awam, saudara. Termasuk persoalan ini. Kira-kira jelas tidak? Nah, tapi di zaman sekarang, saudara, ada saya baru datang di depan masyarakat. Namanya saya Google. Ada lagi saya YouTube, saudara. Ini kedua saya ini ditanya apa aja dia jawab, saudara. Nah sekarang ini artikel macam-macam penulisan. Kalau yang menafsirkan peristiwa Karbala dari saudara-saudara kita di kalangan Syiah, maka ujung-ujungnya akan menjadi maki sahabat saudara. Sebaliknya, kalau yang bercerita tentang Karbala dari saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi, ujung-ujungnya nyalain Sayyidina Husain saudara. Iya. Menyalahkan Ahlul Bait yang dibantai di Karbala, udah dibantai di udah jatuh di banyak tangga saudara. Ini fakta. Kita kalau baca Karbala dibahas oleh saudara-saudara kita kalangan Wahabi sudah. Mereka bahas itu ujungnya saya tidak Husain salah, saya tidak Husain keras kepala, saya tidak Husain tidak tahu diri. Ah, lu baik pemerintah tidak menghargai pemimpin, sudah melanggar perintah Nabi sehingga menanamkan kebencian umat kepada keluarga Nabi. Begitu juga sebaliknya ah yang membahas peristiwa Karbala, rasa cintanya kepada Abdul Ben yang berlebihan membuat raja buta, saudara. Emosional, marah, akhirnya mencaci maki, saudara, yang tidak semestinya dicaci maki. Oh, kenapa Karbala terjadi? Oh, ini karena dari Yasin. Siapa Yasin? Anaknya Muawiyah. Kenapa Yasin bisa menjadi penyebab? Karena Yasin jadi khalifah. Siapa yang akan jadi khalifah? Yang akan khalifah adalah Muawiyah. Berarti Muawiyah yang dia kutuk Muawiyah, dia laknat Muawiyah. Lalu kenapa Muawiyah bisa berkuasa? 20 Nabi dibantai. Kalau begitu, Abu Bakar, Umar, Utsman ini tokoh besar, penanggung jawab, mesti dituntut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira itu. beliau ini yang banyak membimbing memberikan pengalaman kepada saya Alhamdulillah hari ini walaupun usia sudah hampir 70 tahun tapi hadir bersama kita di tempat ini mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya nah itu saja bisa disampaikan Adi atau Alwi silakan azan zuhur